biasa signifikan sekali kalau anda bisa menjadikan ini sebagai betul-betul taman bunga yang indah jadi saman wah ketemu karo sipir seweneng wah alhamdulillah foto artis eh, kepala rutan kok teko wah lakone teko seweneng selamat pagi bapak Ora kok ngono kepala rutan tekong merenang, mrene ayo Ingat saudara-saudara sekalian, gak kelemari gitu. Gini loh, pada dasarnya setiap orang itu punya kesalahan, punya kejelekan. Siapa sih yang nggak punya salah? Siapa yang nggak punya dosa? Jangan dikira kalau saya yang kasih nasihat ini lebih baik daripada Anda semua. Belum tentu. Mungkin kalau dalam pandangan manusia, mungkin Anwar Zaid lebih baik daripada Samen. Tapi siapa tahu di sisi Allah sampai yang jauh lebih jelek daripada saya. <laughs> tambah mantap bisa jadi anda jauh lebih baik ngono lho mungkin sekarang kan tingkat kemungkaran dan kemaksiatannya kan berkurang kok selama dikurung kan berkurang kata ngelakoni maksiat apa sampean ora arek orang ya arang-arang kapan berumur? engko dolanange mentolo ah kemungkarannya jelas jauh berkurang subhanallah halo loh jadi nopo tingkat apa kesempatan untuk mendapatkan pahala sama di sini itu besar loh Apalagi zaman betul-betul meluangkan waktu untuk baca Al-Quran, untuk zikir, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terutama sing dosane ngentok-ngentok itu loh Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti bangannya zaman misah, misuh apa dengan misuh itu terus lantas zaman hukumannya diringankan. Tambah iso nemen. Tapi lihat zaman gak istighfar, gak mau Quran subhanallah. Karena mohon maaf, ya, yang gak punya dosa itu cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sing gak duwe dosa itu mek Kanjeng Nabi. Wali ae iso duwe dosa, tapi dosa cilik. Begitu sadar langsung tobat, langsung istighfar tanpa ditunda. Kalau kita yang namanya manusia, siapapun itu tempatnya salah. Kullu bani Adam khata'un. Semua manusia itu tempatnya salah, tempatnya dosa. Ibarat kata pepatah, tiada gading yang tak retak. Tiada mawar yang tak berduri. Yo. Ojo cie-cie. Dipikir Ustadz nggak bisa beginian tak baleni rungokno tiada gading yang tak retak tiada mawar yang tak berduri tiada api yang tak berasap dan tiada entut yang tak basin salah ya tak cie-cie barang lo kabe uang yang dua elek, sa api uang ini mesti ono elek betul? Pasti itu. tidak ada orang yang komplit kebaikannya itu tidak ada sempurna kebaikannya tidak ada kecuali Rasulullah pasti ada kekurangannya mesti Allah kasih lambang di antara bentuk lambang itu ya postur tubuh manusia ini kan simbol betapa manusia ini nggak ada yang sempurna pasti ada kekurangannya ada plus minusnya itu ada di satu sisi baik tapi di sisi yang lain jelek pasti itu halo satu sisi dapat sisi lain yang lain dia nggak dapat ini jenenge menungso ngono Kadang ono wong lanang itu oleh gantengnya tapi liane gak oleh. Rupane gak panteng tapi yo gak tau gablek duit. Kerja apa gak tau tepak. Dagang yo keliru nyusu, nyusui lo keliru. <laughs> Coba-coba maklarannya kebojok. Rupane kan tapi gak duwe du. Rupane kan lumayan kena gaya pameran. gaya sawang-sawangan. Ono wong lanang rupane yo gak bejaji. Yo rembes ngono. Jembo uris rodok merongos. Tapi duitnya pak pinter gelek duit, duitnya akeh, cuma rupane elek. Lumayan kena gaya pesugihan. Ya wis ngono iku. Garek sing komplit ndak ono. Tandane. Kadang ono wong lanang gawe didukur, gedhi dukur tapi gombong. Yo, yo, oleh ndlondenge tok iku. Ndelonting dawa tapi melur ngono modele. Bisa gulir-gulir. Njunjung beras telung kilo iso goleng kok. Mlaku kena kipas angin iso jungkel. Padahal daukur gede, Ana wong lanang ku cilik ndi kunting metekel. Tapi kuat. Cilik. yo ya cilik kunting tapi kuat. Lepo winter penekan. Nah, celingkri celingkri celingkri. Nek menehi gak gelem kok. Ini Niko nang mudun, nang mudun. Ngono ya saya gandul-gandul. model ya Maksudnya meneh yo benano genteng. Benano anten ngono. Yo antene TV, yo antene dewe berarti padahal wonge cilik. Artinya tidak ada yang komplit sempurna api itu tidak ada. Allah sholli Muhammad. Mohon maaf, demikian pula perempuan. Satu sisi dapat tapi sisi yang lain dia nggak dapat. Ya ngono iku. Cek enak kon ngaji karo rokokan. Yo istirahat sik ta. Engko ae. Cek awet. Soale kon iso rokokan iku arang-arang. Gak ono sing nukokno gak iso tuku. Halo. Terus apa enggak? Nah, terus yo rungokno. Ini bukti bahwa manusia enggak ada yang sempurna. Wong wedoke kadang yang ngono, oleh ayune tapi liyane enggak oleh. Ono lho. Rupane wayu, wayu cerewet gak betahi. Ngomelan. Ngono iku, ana sing rupane ayu ya gak cerewet. Apa terus? Matur suwun. <laughs> Iya iya. Berarti tidak ada yang sempurna itu ndak ada. Kadang wong wedok iku yo ya ayu yo ya gak cerewet, yo ya gak ngomelan, yo gak bisu. Wayu, kan wis sip to wis ayu gak ngomelan gak cerewet cuma loro-loron dilu-dilu dandakno mosok digawe nyontek no, ya ngono iku ngono ndak ana sing komplit ndak ana kadang mohon maaf rupane gak ayu yo ya sedengan sedengan aku kate ngomong elek sungkan yo ya, sedengan tapi sehat kuat ya maksudnya ku oh apa digotongi kabeh prabote omah yo resik diusungi wonge rupane orang bejaji tapi sehat rupane elek tapi sehat gak tahu loro saking sehatnya mungkin nek bledek yang kok sing lanang gobek-gobek ini bujuku uang tak logam ini urusan urusan dohiriah apalagi hubungan dengan Allah Subhanahu pasti kita banyak salah, pasti kita banyak dosa, maka kita disuruh banyak istighfar, disuruh banyak bertaubat. Rasulullah itu nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi Rasulullah pernah bersumpah, "Wallahi ini la astaghfirullah kulla yaumin aktsara min mi'ati marrah." Demi Allah, kata Rasulullah, aku istighfar memohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang 100 kali. Padahal Rasulullah nggak punya dosa, nggak pernah salah, tapi istighfarnya banyak sekali. Nah sing nduk garep kuwi. Ate gak kenek maneh aku rene dikon gandeni ndasmu kok zaman ku tajak muhasabah, introspeksi gitu. Kita yang banyak salahnya, kita yang banyak dosanya, kita itu termasuk yang ngomong. Saya nggak merasa lebih baik dari Anda kok. Bisa jadi saya jauh lebih jahat, lebih jelek, lebih banyak dosanya daripada Anda. Nah, soalnya dosa itu catetane sing gawa malaikat. Nangkitmu sing dosane akeh dikini kene, sing kono kira duit dosa ngono. Kadang ya kono. sorry pak nyeneng nong ini ini kapan seneng ini gak wayang ini ini kati sangoni gak yong ya, wis aku ngomong ini no dinggon wis ngene iki ngurus apalagi kita harusnya istighfarnya lebih banyak lagi gitu loh woi coba Kenapa kita disuruh tobat? Karena kita banyak dosanya. Apa dampaknya kalau mau tobat? Apa akibatnya kalau nggak mau tobat? Allah kasih contoh, dua makhluk yang dulunya sama-sama penghuni surga. Satu manusia diwakili Adam alaihi salam. Satunya lagi iblis. Ini sama-sama penghuni surga. Sama-sama diperbolehkan menikmati fasilitas surga, tapi sama-sama melakukan kesalahan. Adam melakukan kesalahan. Wong dilarang mendekati syajaratul khuldi, eh malah memetik, mengambil dan memakan buahnya. Karena kesalahan itu Nabi Adam diusir, dikeluarkan dari surga. Iblis juga melakukan kesalahan, melakukan tidak kriminal. Diperintah sujud, hormat, tunduk kepada Nabi Adam, iblisnya nggak mau. Karena kesalahan itu, iblis juga diusir dari surga. Sama-sama salah, sama-sama diusir dari surga. Bedanya, Nabi Adam mau tobat, Iblis nggak mau tobat. Karena Nabi Adam mau tobat, maka besok Nabi Adam selamanya akan tinggal di surga. Kembali ke surga selamanya tinggal di surga. Iblis nggak mau tobat, maka selamanya Iblis nggak akan pernah bisa menginjakkan kakinya di surga lagi. Nah, dari dua contoh ini, Nabi Adam dan Iblis, mari kita tanya pada diri kita sendiri-sendiri. Kita tanya pada diri kita masing-masing. Kira-kira yang hadir di sini ini keturunan yang mana? kalau mengaku sebagai keturunan Adam harus mencontoh Nabi Adam apa? tobat kalau nggak mau mencontoh Nabi Adam jangan ngaku keturunan Nabi Adam kalau nggak mau tobat berarti lebih dekat dengan yang satu tadi siapa? karena ngomong iblis kalau jok nyawang aku kan tak sih sana ngomong iblis kalau nyawang kene nyawang aku senang kok <laughs> ya Allah gitu, gitu loh nah sekarang taubat itu ada yang diterima ada yang enggak Allahumma sholli ala Muhammad